Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum setelah kita menyelesaikan atau kemarin kita membaca mengenai apa? Ungkapan al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah di dalam Al-Ha'iyah Rawadhaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzdzabuhum wa qubbihu sungguh telah meriwayatkan mengenai nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia yang hadis mereka tidak bisa ditolak dibantah karena mutawatir. Ketahuilah sungguh telah bangkrut, sungguh telah rugi sekelompok kaum yang mereka mendustakan para sahabat yang meriwayatkan hadis nuzul. Nah, wakubihu dan mereka dicela. Siapa ini maksudnya? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah tercela, Mu'tazilah juga tercela. Nah, barakallahu fikum mengatakan enggak nuzul. Allah Taala itu nggak turun. Nah kenapa? Karena kalau turun sama seperti makhluk. Nah ini bayangannya sudah keliru. Awal mulanya pondasinya keliru. Kalau dibangun di atasnya jelas keliru. Paham ya? Pondasinya aja udah nggak benar. Menyamakan Allah Taala dengan makhluknya. Hati-hati barakallahu kalau Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala falyahdharil muslimu maka hendaknya seorang muslim berhati-hati an yakuna min du'atid dalal Berhati-hati dia menjadi dai-dai sesat, hati-hati. Para dai sesat di akhir zaman banyak sekali. Paham ya? Yang Rasulullah mengatakan satati sanawatun khadda'ah akan datang nanti di hadapan kalian tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzdzab fihas sadiq wa yu'taman fihal kha'in wa yukhawan fihal amin wa yatakalam fiha ar-ruwaibidah syahidnya. Qila wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajul tafih yatakallam fi amil amah. Apa artinya? Akan datang di hadapan kalian nanti tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, penuh dengan kedustaan. Di situ apa? Tahun tersebut, di tahun tersebut orang yang jujur dianggap dusta. Orang yang dusta dianggap jujur, orang pengkhianat dianggap orang terpercaya, orang yang terpercaya dianggap pengkhianat dan berbicara di tahun-tahun tersebut arwaibidah. Perhatian baik-baik ini Ar-Ruwaibidah, sosok yang dikenal dengan ungkapan Ar-Ruwaibidah ini. Sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ruwaibidah Apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ar rajul tafih yatakallam fi amril amah, yaitu lelaki yang bodoh tidak punya ilmu berbicara untuk kepentingan umum. Hati-hati. Berbahaya sekali. Nanti tahun 2020 kiamat katanya. Hati-hati. Sembarangan. Orang takut, orang cemas, orang khawatir. Bagaimana ini? Usaha kami belum sukses. Kami baru tanam modal kemarin sudah kiamat. Banyak yang cemas, khawatir. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, tahun-tahun yang penuh dengan apa? penipuan tadi. ar itu berbahaya sekali. Dan itu juga dikuatkan hadis yang lain. Hadisnya siapa? Hadisnya Abdullah bin Amr ibnul Al-As radhiyallahu ma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaru bi ilmin fadallu wa adallu apa artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu setara sekaligus sekali cabutan gitu tapi Allah taala menghilangkan ilmu ini mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama Hingga ketika Allah Ta'ala tidak menyisakan lagi di muka bumi ini seorang alim, orang yang berilmu, nggak ada lagi sudah. Ulama nggak ada lagi sudah. Tinggal orang-orang bodoh bagaimana? Ittakhadan nasu usan juhala. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ini orang kaya ini. Ini orang kaya sekampung jadikan pemimpin. Padahal bodoh, hati-hati. Nah, akhirnya apa? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, pemimpin-pemimpin yang bodoh tadi ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Para pemimpin yang bodoh tadi itu menyesatkan na barakallahu fikum dan mereka sendiri sesat. Allah musta'an. Ikhwan din azza wa jazakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dengan apa? Agar diselamatkan dari para dai, para duat ila abwaab jahannam, para dai yang menyeru kepada neraka jahannam wal billah, walaupun sebagus apapun yang mereka ucapkan perkataan-perkataan lantunan-lantunan yang indah yang mereka bikin, yang mereka lontarkan, jangan tertipu, jangan tergiur. Lihat baik-baik dalil Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah kunci keberuntungan, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ingat baik-baik wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Rasulullah mengatakan ini tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Ini tarikun fikum amrain Intanasak tumbihima bihima lan tadillu ba'di. Artinya apa? Sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, apa kata Rasulullah? Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Kitabullahi wa sunnati kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan As-Sunnah. At-tamassuku bis-sunnah Berpegang teguh dengan As-Sunnah kunci beruntungan. Man aradan najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Nah, kenapa? Li'anna sunnata hujjatun 'inda tanazu' fa yajibu ar-ruju' ilaiha. Karena sunnah itu adalah hujjah ketika ada perselisihan. Lihat Kok banyak orang berselisih sih? Ini berjenggot, ini juga berjenggot. Berjubah, berjubah. Ini yang ngaku harus sunnah, ngaku harus sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran sunnah. Mana yang sesuai dengan dalil. Pengakuan tidak mengubah apa hakikat. Hakikat ini yang kita nilai. Kalau cuma pengakuan banyak yang ngaku-ngaku ahlus sunnah. Banyak. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Masing-masing orang ngaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Paham ya? Padahal Laila tidak mengakui pengakuan tersebut, tidak mengakui sama sekali. Maksudnya bagaimana? Masing-masing orang ngaku diri ahlu sunnah, anak sunni salafi, anak ahlu sunnah. Paham ya? Nih belakang ini lihat nih, salafi katanya. Kalau saya tulisan salafi. Depannya as-sunnah, paham ya? Nah, ini penggerak anti teroris. <laughs> Allah musta'an atau yang semisalnya ya. Allah musta'an. Itu bukan apa? Bukan modal utama untuk kita menghukum seorang melihat itu bukan dilihat di tulisan-tulisan tadi. Slogan-slogan itu enggak ada nilainya sama sekali. Praktek amalannya bagaimana? Qaulan wa amalan kodan, secara ucapan, amalan dan keyakinan, bukan slogan saja. Walaupun tulis sampai 100 salafi salafi salafi, sunni, eh, apa sini? Istiqomah, sini as misalkan, enggak ada nilainya. Amin ya barakallahu fikum, tapi nilainya adalah amalan. Ingat-ingat, qaulan wa amalan kodan. Allah musta'an. Apa kata beliau di sini? Perhatikan baik-baik ya, kita tutup dengan apa yang sampaikan Syekh Saleh Fauzan di sini. Intinya jangan sampai kita keliru di dalam mencari nah barakallahu fikum pendamping yang bisa mengarahkan kita nah kepada jalan yang lurus yaitu maksudnya adalah para dai yang menyampaikan Al-Qur'an Sunnah jangan sampai keliru kita mengambil nam seorang guru atau yang semisalnya li'annahu la tasu bi ismi nafsi fahasib karena kalau seandainya kita menyeru kepada kesesatan dosanya itu enggak apa dosanya itu tidak hanya mencukupkan dengan dosa yang kita miliki saja dosa yang ngikutin kita pun juga apa kita mikul itu loh hati-hati itu Nah, oleh karena itu apa tadi? Contohnya tadi, semula menjadi preman kalau sudah tobat, paham ya? Kalau tobat, punya anak buah, nasihati anak buahnya. Paham ya? Jangan sampai anak buahnya nah barakallahu fikum masih mengikuti apa? nam gerak-gerik dulu yang tidak bagus. Allah musta'an. Tapi kalau sudah menyampaikan hujahnya, menyampaikan nah barakallahu fikum tobatnya di hadapan mereka kemudian mereka tetap ngayal urusan mereka. Kita lihat di sini. La yuhtassu bi ismi nafs bi nafs bi ismi nafsihi fahasab karena dosanya itu tidak dikhususkan dengan dosanya dia sendiri. Wa inna yatahammalu asama man ittaba'u. Ini hati-hati. Karena sesungguhnya dosa orang yang mengajak kepada kebatilan itu nanti apa? Di samping dia sudah berdosa, dia memikul dosanya orang-orang mengikuti dia. Hati-hati. Eh, di antara kita jangan sampai ada yang membikin atau menyeru mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kerusakan mengajak kepada apa? kesesatan, kemudian diikuti oleh orang-orang. Yuk kesana yuk. Ngapain nyuri misalkan. Nah, orang-orang pada ikut nyuri. Dia dapat dosa mengajak mencuri karena apa? Karena mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada maksiatan. Orang-orang yang ikut nyuri, dosanya bagaimana? Dosanya mereka dapat juga tapi yang mikul yang memimpin tadi. Paham ya? Yang mengajak mencuri tadi. Allah musta'an itu hati-hati kalau fikum. Ajaklah manusia kepada jalan yang benar jalan yang lurus, jalan kebaikan, perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat di sini. Li'annahu kharrahum wa khada'ahum, dikarenakan orang tersebut menipu mereka dan juga na barakallahu fikum membikin penipuan kepada mereka wa fatahalahum babasyarr dan membuka untuk mereka pintu kejelekan. Biasanya seperti itu. Kalau preman atau istilahnya orang dai sesat itu biasanya dia menyampaikan sebuah ucapan diikuti oleh pasukannya. Nah, dia berdosa karena menyampaikan kesesatan tadi, plus memikul dosanya orang-orang yang mengikuti dia di dalam kesesatan. Hati-hati. Nah, Allah musta'an. wasara qudwatan lahum fisyarr dan akhirnya orang tersebut menjadi pemimpin panutan di dalam kejelekan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumil qiyamah." Mereka telah akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna di hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudillunahum dan juga sekaligus memikul dosanya orang-orang yang mereka sesatkan bi khair ilm tanpa didasari ilmu tadi itu. Jadi dosanya orang-orang sesat tadi, paham ya? Nah, barakallahu fikum yang dia sesatkan, yang mikul siapa yang mikul? Orang yang menyesatkan tadi itu. Hati-hati barakallahu fikum. Serulah, ajaklah saudara-saudara kita, teman-teman kita kepada kebaikan sehingga kita pun dapat pahalanya. Paham ya? Dapat pahala plus dapat pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan yang sudah kita ajarkan. Nah, jangan malah mengajak membuat makar, mana? Ya? Membuat kerusuhan, membuat keonaran, membuat keributan, akhirnya banyak yang ngikutin. Nah, plus dia dapat dosa, mengajak kepada kebatilan, orang-orang yang mengikuti kebatilan pun apa? dosa dosa yang mikul adalah orang yang mengajak dari itu. Hati-hati. Apa kata beliau sini? Alasa ma yazirun. Ketahuilah sungguh alakah jeleknya. Nah, barakallahu fikum apa yang mereka apa? lakukan berupa dosa-dosa yang ada. Intinya bagaimana para kalafikum Intinya hati-hati. Jangan sampai kita mengajak manusia untuk berbuat kebatilan atau kesesatan sehingga mereka mengikuti dan kita mikul dosanya. Fal khatarus syadidun fi hada. Maka bahayanya sangat besar dalam perkara ini wa hadza mimma yu'akkidu 'alal muslim an yakuna qudwatan fil khair. Ini merupakan perkara yang memberikan dorongan yang sangat kuat agar seorang muslim itu apa? menjadi panutan dalam kebaikan. Wa an yad'u ilal khair dan mengajak menyeru pada kebaikan. Wa yatadannaba an yakuna da'iyatan ila syarr dan hendaknya dia menjauhkan dirinya untuk menjadi dai menyeru kepada kejelekan. Jangan. Awit tibail hawa atau mengikuti hawa nafsu, awil mukhalafat atau mengajak untuk menyelisih menyelisih syariat, menyelisih syariat wa in kana 'alaiha man 'alaiha minan nas walaupun manusia mengajaknya Walaupun manusia mengganggunya, walaupun manusia enggak suka dengannya, enggak perlu khawatir. Kita itu yang kita harapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan manusia. Kita asing di hadapan manusia la ba'sa. Jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Ahlus sunnah sekarang asing atau tidak? asing. Enggak membolehkan pemilu, enggak membolehkan demokrasi, enggak membolehkan demonstrasi, enggak membolehkan minta-minta, asing. Barakallahu fikum. Belajarnya masih di masjid, ha? tidak ada formal-formalan, paham ya? Asing di hadapan manusia, paham ya? Yang dipakai pun kolang suahnya tidak ada yang nasional, paham ya? Mereka pakainya sorban atau kolang suah yang lainnya. Intinya perbedaan pakaiannya. Itu ahli sunnah. Nah, barakallahu asing di hadapan manusia. Itu enggak masalah. Tapi jangan sampai asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kata beliau di sini, wa in kana 'alaiha man 'alaiha minan nas fa innal haqqo ahaqqu an yuttaba'. Ini penting sekali ini, pendek, singkat, simpel ini atau ingat-ingat ini ya. Apa kata beliau? Fa innal haqqo ahaqqu an yuttaba'. Karena sesungguhnya yang namanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Jadi kebenaran lebih berhak untuk kita ikutin walaupun apa? bahkan lebih daripada diri kita, keluarga kita, harta dan anak kita. Kebenaran harus lebih kita kedepankan barakallahu fikum. Karena apa? Al-haqqu aqwa minar rijal. Karena yang namanya al-haq itu lebih kuat daripada sekedar pemimpin di muka bumi ini. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Qulil haqqo walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Nasallahu salamatal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.